taala dalam syariatnya memberikan perintah dan juga menyampaikan larangan maka seorang muslim ataupun muslimah terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut dia banyak kewajiban yakni berupa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bebankan untuk kita semuanya serta untuk menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah Al-Hasyr ayat yang ketujuh. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka Ambillah, laksanakan wa manhu dan apa yang dilarang oleh Rasul tersebut maka tinggalkan. pembahasan dari kita di malam hari ini masih melanjutkan terkait tujuh larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau pernah sampaikan kepada para sahabat dan itu sebenarnya mubikot. Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang dinasakan. Para sahabat mendengar ada perintah untuk menjauh dari tujuh perkara ini mereka bersama bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, wa ma'amna. Wahai Rasulullah, akan dimaksud tujuh perkara yang harus kami jawab. Tujuh perkara yang binasakan tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang penuh rahmat, yang beliau dikarenakan kasih sayangnya beliau sampaikan Islam ini agama ini dengan sejelas-jelasnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi menyebutkan tujuh perkara yang dilarang yang akan binasakan manusia. Qala asyhadu billahi wa sihru wa qatlu nafsin allati Allah illa bil wa aklu riba وآتوا مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات Tujuh perkara ini ialah yang pertama asyirku billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. yang dimaksud menyebutkan Allah itu adalah memalingkan atau memberikan salah satu ibadah yang mana setiap ibadah itu pada asalnya harus dimurnikan, diikhlaskan hanya untuk Allah. Namun ketika dia arahkan, dia tujukan ibadah tersebut untuk selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan atau menyekutukan Allah Azza Ibadah baik itu yang sifatnya lahiriah, ibadah yang nampak, ataukah ibadah yang sifatnya batiniah, ibadah yang sifatnya tersebut. Ibadah yang sifatnya nampak seperti apa? Sholat, baik itu gerakan-gerakannya, rukuk, sujud dan lainnya. Semuanya wajib untuk diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa, haji, zakat dan yang lainnya termasuk di antara ibadah yang mana? Kalau ibadah yang tersembunyi seperti apa? Ibadah yang tersembunyi di antaranya al-inabah itu seorang itu merasa kembali kepada Allah juga tawakul bertawakal menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini pun termasuk ibadah. Dan ibadah-ibadah yang lainnya kesemuanya wajib diarahkan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu saja di antara jenis-jenis ibadah ini diberikan ditujukan ke selain Allah Azza wa Jal maka ia telah berbuat al ishraq yang menyebutkan Allah Azza wa Jal menjadikan kalian bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan dosa syirik adalah dosa yang membinasakan yang berbahaya untuk pelakunya. Yang barang siapa meninggal di atas kesyirikan, maka ancamannya yang ada kekal di Allah, kekal di Allah. Dosa yang kedua, kata Nabi SAW, wasihru dan berbuat sihir. Kemarin sudah kita baca penjelasan penulis tentang beberapa contoh sihir dan dampaknya kepada manusia seperti mana hukum yang tersebut kapan dia dinyatakan sebagai kufur kepada Allah dan kapan dinyatakan sebagai sebuah kefasikan Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW wa qatlu ini hal haramallahu illa bil haqq dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh ini dosanya sangat besar yang mana pelakunya diancam diadab dalam eh, anda begitu banyak hukum-hukum dalam dalam pembunuhan itu sendiri hukum had seorang bunuh dengan sengaja maka hukum dalam Islam adalah dia di dikisos atau kalau keluarga atau ahli waris yang maafkan maka dia diberi keinginan untuk kemudian membayar yang namanya dia biat atau tebusan. Yang keempat kata Nabi SAW Alaihi Wasallam riba memakan harta riba. Yang kelima wa'atul aklu yatim memakan darah anak yatim. Ini juga hukumnya adalah haram. Wa tawalli yaumil dan berpaling pada hari bertemunya pasukan muslimin dengan pasukan musuh. Yang ketujuh dan terakhir, waqaful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dan menuduh wanita yang ghafilah yang tidak punya keinginan untuk berbuat fahsyah, berbuat dosa yang kecil. Juga dia adalah seorang wanita yang beriman. Kemudian dituduh dengan tuduhan yang kecil Maka dosanya amat sangat besar. Pada bahas yang lalu kita telah masuk pada prinsip dosa yang pertama dan kedua yaitu dosa syirik dan juga dosa sihir. Tapi insya Allah pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan dosa yang ketiga dari dosa-dosa besar yang binasakan. Yang ketiga kata Nabi SAW adalah qatlun membunuh jiwa wa ishaqu dan dalam bahasa Arab juga disilahkan ishaqu yakni menghilangkan nyawa al-baridah yang mana jiwa tersebut atau roh tersebut adalah tidak bersalah tidak bersalah apa-apa kemudian dibunuh Berbeda halnya kalau seorang yang memang dia harus dijatuhi hukuman had, harus dikisos misalkan. Misalkan dia sudah bunuh orang lain, kemudian dia di hukum kisos, maka dibunuhnya pelaku ini adalah bilhak dikarenakan alasan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim وفيكم وفي القصاص حياة يا أولي الألباب dan sebenarnya dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan bagi yang lain wahai orang-orang yang yang berakal bahwa hukum yang Allah turunkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian adilnya itu memiliki hikmah Sehingga jangan dianggap bahwa hubungan dengan Allah atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat yang kejam tidak. Yang meletakkan syariat tersebut yang menentukan hukum tersebut adalah zat yang paling tahu kemaslahatan bagi manusia dan juga kemudaratan bagi manusia Allah yang paling tahu maka hukuman Allah atau sanksi dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah merupakan hukuman yang adil. Karena penulis Allah bahwa menghilangkan nyawa seorang yang bersih, yang dia tidak berdosa, yang mengharuskan dia dibunuh, wa irafat dima at dan juga mengalirkan darah yang suci. Fadil kajari tubi umat fi nufusinas. Ini merupakan sebuah jarimah pada dalam bahasa kita dari itu sebuah perkara atau pelanggaran yang bisa memunculkan ketakutan dalam jiwa manusia. Misalkan kita mendengar kabar atau berita bahwa saya di kampung atau di kota Fulan, kota A, kota B, terjadi sebuah peristiwa pembunuhan. Maka ini suatu hal yang membuat manusia itu takut. Sebuah perbuatan benci, perbuatan yang terlarang sekaligus memunculkan ketakutan di tengah manusia. Wajuzal amnahum dan juga mengganggu keamanan mereka. Dan ketika misalnya terjadi sebuah kasus pembunuhan, selama pelakunya belum ditangkap, maka itu akan menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat seorang yang sudah melakukan tindakan kriminal ini ternyata belum belum diamankan misalnya. Karena masyarakat akan khawatir siapa yang melakukan hal itu dan menimbulkan ketakutan di dalam diri mereka. Jangan sampai mereka mendapatkan gangguan yang salah. Kemudian perbuatan pembunuhan ini juga merusak umat, merusak sosial masyarakat dan juga memutus hubungan persaudaraan dikarenakan pembunuhan maka akan merusak persaudaraan antara satu dengan yang lain. Dahulu di masa jahiliyah ketika masyarakat memiliki aturan sendiri-sendiri, memiliki hukum, mengharapkan darah selain dari kabilah mereka, menjadikan apa satu kabilah satu suku dengan suku yang lainnya satu bagi Mekah antara orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy atau Budi Madinah antara Aus dan Khazraj. Pembunuhan saling mereka berperang. Maka itu adalah suatu hal yang bisa mengganggu dan meratakan saudara di antara mereka. Wadan syurul ahqad wal adawat bainas. Dan juga ini akan menyebarkan kejadian permusuhan di tengah manusia maka dosa membunuh jiwa yang suci, jiwa yang bersih ini adalah amal sangat besar dan amal sangat berbahaya. Dan Allah Subhanahu wa sebutkan dalam ayatnya, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh jiwa tanpa ada sebab misalkan orang tersebut sudah dahuluan membunuh orang lain maka karena mengatakan tidak sejatinya seakan-akan dia telah membunuh manusia semua dikarenakan misalnya dosa membunuh oleh karenanya dalam Islam sanksi dari hukuman atau sanksi dari perbuatan bunuh ini adalah dihukum bunuh. An-nafsu bin nafs. Jiwa itu dibalas dengan jiwa. Oleh karenanya, ikhwan alhamdulillah rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat yang adil yang tentunya manusia wajib untuk menjalankan mengikuti syariat Yang keempat dari dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis ini adalah memakan harta riba. Riba dalam bahasa Arab bermakna ziyadah tambahan atau diistilahkan oleh penulis bahwa istighlalun lil insaniyah wa intisasun li dia berbuat dan memakai harta riba ini adalah sebuah sikap merampas atau mengambil secara paksa harta orang lain wa intisasin li juhudiha dan juga merupakan perbuatan menghambat kemajuan kaum muslimin dalam hal pengelolaan harta mereka. waktu yang amwaliha dan serta perbuatan ini adalah akan memakan harta kaum muslimin bilbat dengan cara yang batas yang batil, yang salah. Duna dulu murabun hanya juhdin fitil amwal al-mustabahat. Yang mana seorang yang melakukan harta riba ini tidak memiliki satu upaya serius dalam hal usaha untuk menambah harta, namun hanya semata-mata memanfaatkan Misalnya mengambil keuntungan dari pinjaman yang dia berikan kepada orang lain. Dan seorang yang bermuamalah berinteraksi dengan cara riba apakah dia itu dengan cara memberikan hutang kepada orang lain dengan syarat kembali dengan jumlah yang lebih banyak maka hal tersebut adalah merupakan bentuk perlawanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di mana madarat dan kerugian dari perbuatan riba ini selain berdampak kepada ekonomi kaum muslimin secara luas perbuatan riba kalau dibiarkan maka kaum muslimin akan dirugikan. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah sebagian kecil yang mereka memberikan pinjaman kepada saudara. Tetapi ini merupakan bentuk dosa besar. Dan semua SAW berulang kali dalam banyak hadis malah dari riba ini Termasuk dari hadis ini kata Nabi SAW Mu'akul riba. Memakan harta riba yang dengan sebab itu harta kaum muslimin akan dia ambil dengan cara Nah selain dia berurusan dengan Allah karena riba yang dia lakukan dia telah memerangi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia wa min mujibatin dan termasuk perbuatan dosa yang mengharuskan pelakunya masuk ke dalam anak wa kaifa la yakunu kadzalika al-mawdu'un asyaddu an-nasi qaswatan wa ba'du an-nasi 'ala rahmati bil bashar dan bagaimana dia tidak diancam dengan ancaman neraka Sementara seorang yang melakukan riba di tengah manusia, mereka adalah orang yang paling dahsyat dan paling jauh dari rahmat terhadap manusia paling dahsyat dan kuatnya kepada manusia dan paling jauh dari rahmat kasih sayang kepada manusia orang begitu bijaksana seorang yang mungkin fakir dia datang kepada orang yang berharta ingin untuk pinjam sebagian uang untuk memenuhi kebutuhannya yang sehari-hari mungkin makan tidak makan fakir datang kepada orang yang kaya meminjam uang setiap oleh orang yang menjamin dipersyaratkan pula kembalikan dalam waktu enam bulan. Kalau tidak, maka engkau harus menambah kembali tapi dalam jumlah yang lebih sekian persen. Ini riba. Maka dosa orang seperti ini amat sangat besar. Bagaimana sempat-sempatnya seorang yang fakir yang berkebutuhan dalam kesehariannya datang meminjam kepadanya uang yang sungguh itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan ditanya nanti dia apa tentang harta itu dua hal. Ya. Dalam Islam Salat dan Hadis Sahih riwayat Tirmidzi rahimahullah, la tazalu wa al-'abdu hatta yus'ala tidak akan bergeser dua kaki anak Adam sampai dia ditanya tentang empat perkara. Wafimalihi dan salah satunya adalah terkait dengan hartanya. Min ayat kasabat wafimah makokum. Dalam perkara apa dia menghasilkan harta itu dan untuk apa dia belanjakan? Untuk harta ini pertanyaannya dua. Dari mana asalnya dan kemana dihabiskan? Harta itu titipan. Oleh karena kira saudara kita misalnya dalam contoh tadi seorang yang meminjam uang dan dia seorang fakir, maka termasuk yang terbentuk instan adalah dia memberikan pinjaman dan tidak atau jangan dia mengambil keuntungan sedikit agar yang dia pinjamkan tersebut merupakan sebab dia mendapatkan pahala nanti dia pun kiamat hari dimana harta tidak bisa lagi kemudian bermanfaat yang bermanfaat adalah amal seorang hamba maka beramalah selagi selagi kita mampu yang tadi sudah pun sampai asal dan masyiri seorang yang mempraktekkan riba di tengah manusia ini memanfaatkan peluang kesulitan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, mereka punya hajat kepada harta, tetapi diambil keuntungan oleh orang yang memberi pinjaman. Maka seorang ini sungguh dia telah berbuat kebohongan dia telah membuat kerusakan di tengah masyarakat. Maka berikutnya saya bin nas bil iswadi min al orang yang mempraktekkan riba di tengah masyarakat bersama dengan kefakiran yang ada pada mereka tiba-tiba kemudian ada seorang yang mengamalkan harta riba dia gunakan harta yang dia punya untuk dipinjamkan kepada manusia tetapi dengan syarat harus kembali dengan jumlah yang lebih sesungguhnya dia sedang membuat kerusakan menghancurkan masyarakat yang mana jumlahnya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala maka seorang yang memakan harta riba wa dan orang yang menyebabkan dimakan harta riba tersebut wa katibuhu dan juga yang menulis transaksi ribawi ini wa dan orang yang menyaksikan akad riba dia tahu itu adalah sebuah perjanjian ribawi tapi dia saksikan dia mau untuk menjadi saksi apa dosanya maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala di murkanya mulai berbeda. Di mana dalam hadis Nabi SAW sebutkan la'anahu ahlul riba Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan harta riba wa mukilahu dan yang memberi makan harta riba wa katibuh yang menulisnya wa syahid dan dua saksinya. Baik dosa yang kelima yang disebut dalam hadis adalah memakan harta orang yatim yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya siapa yang dimaksud dengan anak yatim man mata abuhu wa ada seorang anak yang belum balik dia ditinggal wafat ayahnya seorang yang bertanggung jawab terhadap nafkah, bertanggung jawab terhadap kesehariannya, maka dia seorang yatim. Dan seorang yatim boleh jadi dia memiliki harta, baik yang dia warisi dari ayahnya yang meninggal, atau dia miliki sebelumnya, yang dia miliki sebelum ayahnya tersebut meninggal. Maka di antara hak anak yatim yang wajib untuk dijaga oleh orang lain adalah untuk mengasuh mereka ayat kuluhum yang menanggung membantu kehidupannya sehari-hari jadi mungkin sebagai kita perlu diingatkan bahwa di sana ada peluang untuk kita berbuat ihsan kepada saudara kita kalau kita melihat ada ayat yang di saudara kita, bersaudara kerabat atau tangga, maka menghidupi anak ayat tersebut merupakan ada pahala. Wa yaqum bi Dan yang berikutnya adalah mendidik mereka. Dengan pendidikan apa? Dengan pendidikan Islam. Diajari sholat, diajari wudhu yang benar, ya jadi rukun iman, rukun Islam. Karena seorang anak tidak layaknya boleh jadi dia tersibukkan ibunya atau orang tuanya yang mengasuhnya untuk menghidupinya sehari-hari. Maka membantu pendidik mereka juga merupakan fadilah terutama yang besar. bisa bisanihim dan juga perhatian dengan urusan kebutuhan-kebutuhannya Wayan mu'alwalahum dan juga kita bisa mengembangkan harta yang dimiliki anak itu tersebut Jadi merupakan pengecualian terkait dengan harta anak itu Kalau kita ambil, kita manfaatkan, tidak boleh tetapi kalau kita misalkan ingin untuk mengembangkan harta itu Supaya menjadi berlipat, menjadi bertambah maka dalam Islam ini dibolehkan, maka dianjurkan. Wajah itu hukum dan juga membantu anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia balik, sampai mereka mencapai usia di mana mereka mampu untuk hidup mandiri, mereka mampu untuk kemudian terbebas dari bantuan dari orang lain dia bisa menghidupi dirinya misalnya maka ini merupakan tanggung jawab di antara kaum muslim Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan harta anak Allah memberikan peringatan keras dalam ayatnya dari surah Nisa ayat ke-10 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim zulman dengan cara yang zalim. Tentu ini merupakan bentuk penegas dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan makan harta anak yatim tersebut adalah sebuah kewajiban. Bukan berarti bahwasanya ada di antara bentuk makan harta yang yatim tidak boleh. Tidak seperti itu. Dalam ayat Al-Quran Karim saya kita jumpai apa yang disebut dengan sifat sifat sebuah kata sifat yang di situ menyebutkan keseluruhan. Artinya apa? bahwa memakan harta anak yatim seluruhnya boleh. Kenapa pun disebutkan faedah ini? Karena dalam konteks bahasa Indonesia, kalau ada sebuah sifat terletak di belakang frase, itu membuka kemungkinan ada sifat yang lainnya. Kalau ada dikatakan boleh, maka dia tidak boleh. Adapun dalam bahasa Arab ini disilahkan dengan sifat mutasyifah sebuah sifat yang ini mencakup seluruh perbuatan memakan harta anak yatim. Bukan berarti ada yang zalim, ada yang tidak zalim. Tetapi semuanya adalah merupakan untuk kezaliman. Allah SWT sebutkan siapa yang makan harta anak dengan kezaliman maka sungguh dia makan dalam perut mereka api dan mereka termasuk dalam orang yang menyerangnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi SAW melarang untuk mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik. Dan cara terbaik yang dimaksud di situ adalah fi'lul aslah yaitu seorang menjadikan harta yatim tersebut sebagai modal untuk kemudian dikembangkan yang masalahnya kembali untuk anak tersebut. Misalkan anak tersebut dibuatkan usaha, dibantu, kemudian dengan sebab itu harta yang dia miliki itu akan bertambah sedikit demi sedikit. Apakah dengan jual beli, ataupun yang lainnya usaha-usaha yang halal tentunya maka hal yang perkara yang mubah akan dianjurkan dalam syariat karena mungkin untuk membantu secara keseharian kita sendiri mungkin adalah orang yang pas-pasan ketika kita mendapatkan anak yatim di kita kita bantu saja pulang Mungkin bisa harta yang kamu miliki itu dikembangkan dengan cara ini lebih dengan cara yang halal. Kalau dia misalkan belum balik, maka mungkin bisa kita yang mengelolanya kita kembalikan hartanya dengan kebetulan. Tentu adalah sebuah perbuatan ekstra, perbuatan baik yang mana Islam menganjurkan dalam setiap perkara Kata Nabi SAW, Inna Allah kata al-insana fi kulli syai. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mewajibkan ihsan dalam seluruh perkara. Ya karena Ikhwanuddin rahimahullah berpaling dari peperangan ketika dua pasukan telah bertemu. Maka dalam hal ini juga merupakan bentuk dosa besar yang mana dengan perbuatan seorang yang mundur dari pasukan eh, dua pasukan sudah bertemu pedang istilahnya sudah saling kompak senjata kemudian ada dari pasukan kaum muslim yang kemudian mundur kalau kita bayangkan saja misalkan sekedar bayangan kita sedang misalnya dalam satu sok pertempuran tiba-tiba ada satu yang memilih untuk menyelamatkan diri kabur itu sudah sedikit banyak akan menurunkan mental orang-orang yang bertahan di dalam sok pertempuran kata penulis di sini dari kami juga perbuatan mundur dari peperangan kita termasuk di antara perbuatan Al-Jubri dalam bahasa Arab artinya adalah pengecut Wafihi dan juga ini merupakan bentuk melemahkan yang muslimin daya juang kaum muslimin serta meninggalkan tidak menolong pasukan muslimin dan juga di sini terdapat perbuatan menyia-nyiakan amalan jihad dan juga membantu mereka orang-orang kafir -orang untuk kemudian dengan semakin mudah menumpahkan darah kaum muslimin menjadikan wanita-wanita kaum muslimin dan harta-harta mereka diambil dan mabur-mabur yang lainnya disebabkan satu perbuatan mundur dari kasuhan. Oleh karena tidak boleh bagi seorang muslim untuk lari dari pertempuran yang ia telah meniatkan dan bulatkan tekad untuk terjun ke dalamnya. Apakah dia ketika bertekad bulan tersebut mengharapkan kemenangan, pertolongan dari Allah dan juga kewajiban, atau dia mengharapkan dari pertemuan di situ adalah mengharapkan syahadah boleh seorang bertempur menghadapkan syahadat, tetapi bukan niatnya sengaja untuk cepat-cepat mati bukan. Bagaimana para pelaku pembunuh diri itu sangat jauh berbeda dengan jihad yang syar'i. Kalau seorang mencari syahadah harusnya di medan tempur bukan ketika situasi itu aman. Situasi aman dan kendali dia membuat ledakan. Maka justru sebaliknya dia sendiri yang membuat teror, yang membuat kekacauan di masyarakat. Malah dia yang seharusnya diamankan, yang seharusnya di, ditangkap. Dan juga dalam perbuatan mundur dari pasukan muslimin di melemahkan kekuatan kaum muslimin ini dia juga telah menjatuhkan dirinya ke dalam dosa besar yang mana dia untuk yang nanti ancaman bagi mereka orang-orang yang mundur dari peperangan Allah siapkan bagi mereka ada dalam anda disebabkan mereka telah lari dari perintah Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban untuk berjihad di sabilillah. Di antara yang ketujuh adalah menuduh wanita yang terhormat, wanita yang mukminah, yang dia sama sekali tidak tertutup dalam batinnya untuk melakukan perbuatan fahsyah, perbuatan kecil. Tiba-tiba ada seorang yang menuduh bahwasanya pula muslimah tersebut telah berbuat keji yang dimaksud adalah perbuatan zina maka ini merupakan dosa yang amat sangat besar yang dahulu di masa hidupnya Rasulullah SAW pernah terjadi sebuah peristiwa terhadap ibunda kita Aisyah belum terangkat di mana tersiar kabar yang tidak mengenakan ketika beliau sedikit tertinggal di rombongan. Kemudian sebagian orang yang berpikiran jelek kepada ibunda kita Aisyah adalah anda menyebarkan berita-berita bohong. Ya, karena peristiwa itu dengan hadis itu yaitu peristiwa tentang kebohongan. Maka Allah SWT turunkan ayatnya yang membela kehormatan Aisyah radhiyallahu bahwa bahwasanya beliau suci dan terbebas dari tuduhan tersebut. Dan juga bila ini diberlakukan ditunjukkan kepada orang-orang selain istri Nabi Muhammad SAW kepada seorang muslimah dituduhkan kepadanya perbuatan keji ini maka ini pun sebuah dosa yang sangat besar. Oleh karenanya kata penulis di sini Inna ala jarimatun azimatun an ta'mida ila rahman karimah. Ini merupakan sebuah perkara pelanggaran yang amat sangat besar. atau menjadikan seorang wanita yang mulia yang dia menjaga diri dan kehormatan kemudian engkau tutup dengan sebuah tuduhan keji. Maka ini adalah sebuah upaya untuk menjatuhkan kehormatannya dan pelakunya dia diancam dalam Al-Quran Al-Karim Walau azabun nabi Dia berhak untuk mendapatkan adab yang sangat besar dan insya Allah kita sambung pembahasan ini dan mungkin ada rincian yang perlu kita sebutkan terkait dengan hukum al-qadar di waktu yang akan datang. Bismillah kita akhiri subhanahu wa taala sebagai atas pertolongan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.